Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Amin. Tanzilul kitab min Allahil Azizil Hakim. Amin. Kitab ini diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Inna fis samawati wal ardi ayatin lil mu'minin. Sungguh, pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang mukmin. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون Dan pada penciptaan dirimu, dan pada makhluk bergerak yang bernyawa, yang bertebaran di bumi, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah untuk kaum yang meyakini. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون Dan pada pergantian malam dan siang, dan hujan yang diturunkan Allah dari langit, Lalu dengan air hujan itu, dihidupkannya bumi setelah mati, kering. Dan pada perkisaran angin, terdapat pula tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu dengan sebenarnya. Maka dengan perkataan mana lagi mereka akan beriman setelah Allah dan ayat-ayatnya. Celakalah bagi setiap orang yang banyak berdusta, lagi banyak berdosa. يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم Yaitu, orang yang mendengar ayat-ayat Allah ketika dibacakan kepadanya. Namun dia tetap menyombongkan diri seakan-akan dia tidak mendengarnya. maka peringatkanlah dia dengan azab yang pedih. Dan apabila dia mengetahui sedikit tentang ayat-ayat kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok. Merekalah yang akan menerima azab yang menghinakan. Di hadapan mereka neraka jahanam dan tidak akan berguna bagi mereka sedikit pun apa yang telah mereka kerjakan, dan tidak pula bermanfaat apa yang mereka jadikan sebagai pelindung-pelindung mereka selain Allah, dan mereka akan mendapat azab yang besar. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم Ini Al-Quran adalah petunjuk. Dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhannya, mereka akan mendapat azab berupa siksaan yang sangat pedih. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون Allah lah yang menundukkan laut untukmu, agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintahnya, dan agar kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون Dan dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu, semuanya sebagai rahmat darinya. Sungguh, dalam hal yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut akan hari-hari Allah, karena Dia akan membalas suatu kaum sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Man amila salihan falinafsih, wa man asa'a fa'alayha thumma ila rabbikum turja'un. Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhanmu, kamu dikembalikan. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين Dan sungguh, kepada Bani Israel telah kami berikan kitab Taurat, kekuasaan dan kenabian. Kami anugerahkan kepada mereka rizki yang baik, dan kami lebihkan mereka atas bangsa-bangsa pada masa itu. وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم Inna rabbaka yaqdi bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Dan kami berikan kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas tentang urusan agama. Maka mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang ilmu kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Sungguh, Tuhanmu akan memberi putusan kepada mereka pada hari kiamat terhadap apa yang selalu mereka perselisihkan. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون Kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat peraturan dari agama itu, maka ikutilah syariat itu, dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui. Innahum lan 'anka min Allah syai'an wa inna adh-dhalimin awliya'u wallahu muttaqin Sungguh, mereka tidak akan dapat menghindarkan engkau sedikit pun dari azab Allah. Dan sungguh, orang-orang yang zalim itu sebagian menjadi pelindung atas sebagian yang lain. Sedang Allah pelindung bagi orang-orang yang bertakwa. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk, dan rahmat bagi kaum yang meyakini. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون Apakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu mengira bahwa kami akan memperlakukan mereka seperti orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, yaitu sama dalam kehidupan dan kematian mereka? Alangkah buruknya penilaian mereka itu. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya, serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka, siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون Dan mereka berkata, Kehidupan ini tidak lain, hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati, dan kita hidup dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka hanyalah menduga-duga saja. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين Dan apabila kepada mereka dibacakan ayat-ayat kami yang jelas, tidak ada bantahan mereka selain mengatakan, Hidupkanlah kembali nenek moyang kami, jika kamu orang yang benar. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون Katakanlah, Allah yang menghidupkan kemudian mematikan kamu. Setelah itu, mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dan milik Allah, kerajaan langit dan bumi. Dan pada hari terjadinya kiamat, akan rugilah pada hari itu orang-orang yang mengerjakan kebatilan, dosa. وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون Dan pada hari itu, engkau akan melihat setiap umat berlutut. Setiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu, kamu diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون Allah berfirman, Inilah kitab catatan kami yang menuturkan kepadamu dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka Tuhan memasukkan mereka ke dalam rahmatnya, surga. Demikian itulah kemenangan yang nyata. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين Dan adapun kepada orang-orang yang kafir difirmankan, Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu? Tetapi kamu menyombongkan diri, dan kamu menjadi orang-orang yang berbuat dosa. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين Dan apabila dikatakan kepadamu, Sungguh, janji Allah itu benar, dan hari kiamat itu tidak diragukan adanya. Kamu menjawab, kami tidak tahu apakah hari kiamat itu. Kami hanyalah menduga-duga saja, dan kami tidak yakin. وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون Dan nyatalah bagi mereka keburukan-keburukan yang mereka kerjakan. Dan berlakulah azab terhadap mereka yang dahulu mereka berolok olokan وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين Dan kepada mereka dikatakan, Pada hari ini, kami melupakan kamu, sebagaimana kamu telah melupakan pertemuan dengan harimu ini. Dan tempat kembalimu ialah neraka. Dan sekali-kali tidak akan ada penolong bagimu. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون yang demikian itu, karena sesungguhnya kamu telah menjadikan ayat-ayat Allah sebagai olok-olokan, dan kamu telah ditipu oleh kehidupan dunia, maka pada hari ini mereka tidak dikeluarkan dari neraka, dan tidak pula mereka diberi kesempatan untuk bertaubat. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan pemilik langit dan bumi, Tuhan seluruh alam. وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم Dan hanya baginya segala keagungan di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.